Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal mampu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring seraya meyakini bahwa tidak ada hasil ciptaan Allah di alam dunia ini dalam keadaan sia-sia. Di akhirat kelak, orang yang disiksa Allah dimasukkan ke dalam neraka berarti orang yang dihinakannya. Dan bagi orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Orang-orang yang beriman kepada Allah setelah mendapatkan seruan dia berhak memohon ampunan dari segala dosa-dosa dan kesalahannya dan juga berdoa kepada Allah agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik Ya Tuhan kami agar kiranya engkau memberikan janjimu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rasul rasul dan juga orang yang beriman memohon perlindungan kepada Allah agar di akhirat kelak tidak dihinakannya sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita akan berbincang lebih jauh tentang Islam dan demokrasi bagian yang ketiga Bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dede Ismatullah SH MH Dan Pak Profesor pada dua pekan yang lalu secara berturut-turut kita sudah menggali tentang Islam dan demokrasi baik itu bagian yang pertama, bagian yang kedua dan sekarang insya Allah kita kepada ke bagian yang ketiga. Nah untuk memberikan agar tidak membuat kita lupa terhadap yang sebelumnya mohon direview sedikitlah apa yang sudah kita bincangkan pada pekan yang lalu dan dari sisi mana kita masuk pada pekan yang ketiga ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TPRI Bapak dan Ibu sekalian, peserta moderator. Pekan yang lalu kita telah bahas bahwa Islam dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang coba memisahkan Islam adalah merupakan agama di masjid. Ya. Negara adalah merupakan kegiatan yang lain. Uh mhm. -huh. Nah, dalam kerangka itu teori Islam tidak begitu. Islam negara-negara menyatu. Bahwa yang paling baik itu negara itu dibimbing oleh agama Sebab apabila negara dibimbing oleh agama, Allah menjanjikan itu akan menjadi negara yang berkah. Dalam pengertian berkah itu adalah uh, segala sesuatu yang ada di negara itu itu tidak menjadi sebuah bencana. Ya, seperti turunnya langit ke eh, turunnya hujan ke langit, ya. Terjadinya pertumbuhan dan yang lain-lain, itu adalah keberkahan. Allah ya. menjanjikan di dalam Al-Qur'an apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa maka aku akan berikan keberkahan langit dan bumi bagi dirinya itu saya kira bahasan yang minggu yang minggu yang lalu. Hmm. minggu yang ini oleh karena sebagai satu konsekuensi yang logis antara negara dengan agama itu menyatu maka akan dibahas tentang hubungan interaksi antara seorang warga negara dengan Allah dan dengan sesamanya. Hmm. Itu Quran memberikan petunjuk terhadap hal itu. Ya. Nah, jadi petunjuknya ini akan dihinakan. Turibat alaihimudillah akan ditimpakan kehinaan, kehancuran dan kepapaan kepada sebuah kelompok masyarakat yang tidak mampu membangun hubungan interaksi antara dirinya dengan manusia yang lain, ya, dengan agama Islam sendiri atau dengan non Muslim yang lain. Gitu atau dia tidak mampu membuat hubungan interaksi yang baik antara dirinya dengan Allah. Mm -hmm. Nah, hubungan interaksi dirinya dengan Allah itu dikumulasi yaitu dalam pengertian ibadah tradisional dan segala bentuk perbuatan mukalap yang terkait dengan kehidupan yang diniati karena Allah itu adalah ibadah. Jadi mana ibadah yang bersifat luas, tidak di mana ibadah dalam bentuk pengertian yang sempit. Hmm. Nah inilah saya kira yang akan kita bahas pada pekan ini. Nah, apakah karena memang permisahan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dan hablum hmm. minan hubungan kita dengan manusia hmm. seolah-olah. Hmm. Jadi yang namanya urusan uh, hubungan dengan manusia ini termasuk demokrasi yang ada hmm. di sana. Hmm. Hubungan dengan Allah ya udah, itu ibadah saja gitu. Hmm. Jadi seolah tidak ada tidak ada apa namanya penyatuan di antara hmm. kedua ini. Padahal tadi dari teori yang Bapak sampaikan tidak ada, semuanya adalah satu bagian yang tidak mungkin terpisahkan. Hmm. Nah, Nah sekarang pertanyaannya mungkin ketika kita sudah berinteraksi dengan sesama manusia hmm. untuk menciptakan hubungan kita yang lebih baik kepada Allah, apakah bisa ditinggalkan salah satu di antara kedua ini? Nah, kedua-duanya melekat. Hmm. Jadi ketika dia itu baik dengan Allah, ya. tapi tidak baik dengan manusia, ini orang tidak dianggap sebagai ibadah yang baik belum lengkap belum lengkap bukan hanya tidak belum lengkap uh dia bukan manusia yang baik bukan manusia dalam yang pandangan agama uh Contoh, ketika seseorang itu baik dengan ibu bapaknya, ya. eh ketika dia itu ibadahnya luar biasa. Ya. Kepada Allah dia ibadah tahajud, ya. sholat lima waktu. Ya. Tapi dia tidak baik ke orang tuanya. Uh, tidak mampu membangun interaksi. Hmm. Maka dia bukan manusia yang baik di hadapan Allah. Seorang ya. istri ibadah terus. Hmm. Dia tidak baik ke suaminya. Ya. Maka dia bukan istri yang baik di hadapan Allah walaupun dia ibadahnya luar biasa. Seorang suami begitu pun. Ya. Nah, saya kira inilah yang disebut dengan ibadah dalam pengertian yang sangat luas. Mhm. Jadi ibadah pengertian yang sangat luas itu adalah segala tingkah laku manusia yang terkait apa itu muamalah, ya. interaksi dengan sesama manusia ataukah dalam hal pekerjaan yang lain yang diniati dengan sikap Bismillahirrahmanirrahim itu ibadah. Apapun yang kita lakukan ya. Ya, contoh mm -hmm. seorang istri belanja ke pasar. Ya. Ketika dia belum berangkat, dia berniat saya belanja ke pasar karena Allah ingin memberikan pelayanan kepada anak dan suami saya. Hmm. Itu ibadah. Ibadah itu ya. Seorang suami keluar dari rumah dan dia berniat mencari napakah untuk istrinya. Uh mhm. -huh. Ketika dia meninggal dunia di tengah jalan, dia mati syahid. Nah, itu. Kita punya asumsi gini, eh, Pak Profesor. Iya, iya, iya. Ketika kita sholat di masjid, yaudah itu ibadah. Mm Namun ketika kita kembali bekerja, ketika kembali beraktivitas berdagang misalkan, mm. Allah itu kita tinggalkan di masjid. Nah, <laughs> berdagang ya kita berdagang. Yeah. Gitu ya. Seolah berdagang itu bukan merupakan dari rangkaian ibadah tadi. Betul. Nah, sikap orang yang seperti ini kalau kita korelasikan dengan hablum minanas dan hablum minallah ini, iya. bertolak belakang atau tidak? keliru memandang Islam. Iya. Jadi kekeliruan memandang Islam itu akan keliru juga di dalam tindakan-tindakan. Hmm. Jadi memandang Islam itu kan harus dilihat bahwa Islam itu adalah agama yang komprehensif, universal, mengatur segala tata hidup manusia. Sehingga disebut di situ maparotnatul kitab min hmm. Aku tidak tinggalkan sesuatu pun di dalam Al-Qur'an itu ada. Dari mulai orang bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur di dalam sistem kehidupan agama. Ada tentunya ya. Nah, hmm. Apalagi dia bernegara. Ya. Kalau dia bernegara kan mengatur masyarakat. Hmm. Kalau mengatur masyarakat berarti mengatur bangsa dan negara. Nah, kalau pengaturan bangsa dan negara itu dengan adil, maka dia ibadahnya luar biasa. Hmm. Sehingga keluar satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari Muslim yang mengatakan ada tujuh kelompok manusia pada akhir zaman ini pada hari kiamat yang akan dapat perlindungan dari Allah. Mhm. Jadi ketika orang dikirim ke alam masyar itu kan panas. Betul. Nah, tujuh orang ini bagaikan ada dalam kondisi yang diberi AC. Mhm. Yang pertama adalah imamun adil, mhm. pemimpin yang adil. Wasyabun nasafi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin ibadah. Warujulun kalbuhum alakun bil masjidi, idza kharaja hatta ilaihi. Seorang pemuda, seorang manusia yang keluar dari masjid ingin kembali lagi. Hmm, rindu akan masjid. Rindu akan masjid. -hmm. Tapi biasanya kalau ibu-ibu bapak-bapak duduk di masjid paling kuat 30 menit. -hmm. Tapi kalau Ustadz ngomongnya dua jam aja kelamaan, Betul. dia kabur itu. Apalagi anak muda. Apalagi anak muda. <laughs> ya sob orang muda itu kan selalu berpikir begini, saya nanti aja tua setelah ibadah. Ibadah baru itu tobat gitu setelah gitu ya? tua baru tobat. -hmm. Padahal kematian itu kan tidak ada yang muda dan yang tua. Ya. Malah checklist kemarin banyak anak muda yang meninggal duluan hmm. daripada orang tua. Ini saya kira sebagai sebuah warning kepada kita. Baik, saya kembali ke uh, tadi uh, ayat yang sempat Bapak singgung tadi iya. tentang yeah. duribat alaikum gitu ya. Yeah. Mohon maaf kalau secara literik saya mengartikan uh, kita akan ditimpa sebuah kehinaan dimanapun kita berada yeah. kalau kita tidak bisa mengembangkan kedua sisi tadi. Yeah. Berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sama manusia. Yeah. Apakah sedahsyat itu kehukuman dari Allah manakala kita tidak mampu membela kedua hal ini tadi? Kita ditimpakan kehinaan itu? Oh iya, luar biasa apabila umat Islam tidak mau tidak mampu mengejakwa mengapa mengakumulasi dua konsep ini maka dia oleh Allah akan dihinakan oleh Allah mm -hmm. dia akan terhina dan dihinakan kalau Ap boleh diberikan gambaran yang ah, seperti apa gini bagaimana terhina dia diusir dari tanah airnya sendiri oleh musuhnya seperti Afghanistan mm. Irak itu kan di, di, diusir oleh kaum Zionis. Irak itu jelas-jelas diusir oleh para agresor Amerika ya. Hmm. Dengan alasan bahwa di negara Irak itu ada uh, yang disebut dengan senjata pemusnah massal. Sekarang tidak ada. Nah ini saya kira negara Amerika itu negara kampiun demokrasi, tapi demokrasinya bagi bangsanya sendiri kalau dia sudah berhadapan dengan dunia ketiga, dia tidak demokrasi lagi. Hmm. Serang orang kan tidak demokrasi. Ya. Itu pelanggaran hak asasi manusia, negara menyerang negara. E, kemudian duribat alimutillah itu kehinaan itu akan diberikan apabila habluminallah minallah tidak mampu di diakomodasi. nah, Ada satu hadis korelasinya begini. Yang habluminallah itu mana kodu kaumul ahda illa sulitu alaihim aduhu Apabila umat Islam tidak mampu menjaga perjanjiannya dengan Allah, dia akan dikalahkan oleh musuhnya. Hmm. Janji apa sih? Di dalam Quran itu ada tiga perjanjian yang sangat berat. Hmm. Yang pertama janjinya seorang muslim kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hmm. Ya Allah hidupku. Ya Allah karyaku. Baktiku semuanya itu hanya untuk Allah. Jadi manusia berusaha untuk Allah, manusia nikah untuk Allah. Ya. Manusia berjuang itu untuk menegakkan agama Allah. Ketika Allahnya dilepas, maka dia akan dikalahkan oleh musuhnya. Hmm. Dia berjuang untuk dirinya, jabatan untuk jabatan saya. Hmm. Nikah hmm. untuk saya, bukan untuk Allah. Nah, maka itu dicabut oleh Allah. Bahwa dia akan menjadi sebuah kelompok yang dikalahkan oleh musuhnya. Nah, sehingga kita lihat umat Islam itu walaupun mayoritas tidak bisa menentukan kebijakannya sendiri di negara sendiri dalam apa dalam perum kebijakan negara mm-hmm. undang-undang pornografi aja susah sekali Betul. Nah, itu kan kepentingan umat Islam banyak kepentingan umat Islam saat ini tidak bisa direduksi karena kelemahannya umat Islam ya. lemah dalam sumber daya manusia walaupun kita mayoritas saya kira kemampuan ilmu yang dimiliki oleh yang tidak muslim itu lebih tinggi. Mm-hmm. Misalkan ilmu kedokteran, teknologi, dan yeah. yang lain-lain. Nah. Baik, kalau kita kembalikan ke hubungan Islam dan demokrasi ya. dengan hablum minallah dan hablum minanas ini, ya. apa bentuk implementasinya yang bisa kita lihat? Uh, bentuk implementasinya berarti kan musyawarah. ya. Musyawarah itu dikaitkan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan agama. Itu harus selalu seperti itu. Nah, ketika seorang itu berdemokrasi di dalam ajaran Islam, berarti dia harus hidup untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk Allah, untuk agama. Nah, jadi eh, satu hadis mengatakan begini. Siapapun yang diberikan sesuatu oleh Allah itu ada zakatnya. Man kana lahu malun falyata sodak bizaki bijaki Man kana lahu kuwatun sodak pikuatihi hmm. Wa man kana lahu zahun falyatasaddaq bizahihi. Hmm. Orang yang diberikan harta wajib dia mengangkat agama dengan hartanya. Ya. Orang yang diberikan pangkat jabatan, Anda jadi gubernur, ya. Anda jadi presiden, hmm. Anda jadi bupati, dia wajib jakatnya dengan kekuasaannya ini. Hmm. Jangan dianggap di hari kiamat tidak ditanya. Yeah. Apa jakat Anda sebagai gubernur? Sebab Anda adalah orang muslim. Nah, man kana lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwatihi. Hmm. Kalau orang punya kekuatan, jakatlah kekuatannya itu untuk agama dengan kekuatannya. Hmm. Semuanya itu ada tanggung jawab. Zakat itu dalam artian kita memberdayakan memberi ya, memberikan. Ya. Memberikan. Ya. Hmm. Memberikan sesuatu yang ada pada dirinya. Ya. Kan zakat itu kan ada dua mananya. Hmm. Tukhrotan lisoi wa matan lil masakin. Mensucikan bagi orang yang beribadah puasa. Hmm. Dan juga itu matan lil masakin yaitu memelihara orang yang miskin mm-hmm. supaya dia menjadi uh, muzaki yeah. asalnya dia penerima sekarang menjadi muzaki mm-hmm. sehingga adanya zakat itu sebetulnya bajis itu harus ditanya berapa ribu per tahun dia mampu melahirkan dari orang yang mustahik menjadi mustahik. Hmm. Itu saya kira nih. Baik. Jadi jangan terus-terusan orang zakat tapi tidak ada perkembangannya. Hanya <laughs> menerima terus zakatnya ya. Menerima terus ya gimana ini? Baik, baik. Begitu. Baik. Sebelum kita uh, berbicara lebih jauh tentang Islam dan demokrasi ini, saya mungkin berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan dimulai dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neneng mau bertanya sama Bapak Kiai Eh, apakah seorang kiai yang hablum allahnya sudah tidak diragukan lagi tetapi hablum minanasnya kurang apa itu bisa termasuk orang yang dihinakan oleh Allah begitu saja pertanyaan Baik. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu lagi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibu Hajah Lilis dari Majlis Taklim Asansiah eh, Samsul Ulum Sukabumi. Silakan Bu. Saya mau bertanya kebat, kepada eh, Bapak Profesor Bapak Ustaz hmm. <laughs> yang tadi sudah disampaikan bahwa habu, hubungan antara terhadap Allah dan terhadap sesama manusia hmm. yang mana di masa sekarang banyak terdengar atau diantaranya yang seorang pemimpin itu tidak mementingkan masyarakatnya hanya mementingkan diri pribadi. Hmm. Apakah itu termasuk orang yang akan dihinakan oleh Allah? Oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seseorang hablum minallahnya baik, ya. ibadahnya luar biasa. Tapi hablum minanasnya tidak ada. Hmm. Maka orang tadi tidak baik di sisi Allah menurut agama. Tetap tidak baik di sisi baik. Allah. Ya. Walaupun dia ibadahnya jungkal seribu rakaat per hari, hmm. misalkan. Ya. Nah, ya sebab kaitannya antara kan begini. Ibadah kepada Allah itu harus terimplementasi dalam amal perbuatan. Hmm. Sebab Islam itu tidak mengenal hanya teori saja. Ya. The science dan the harus seimbang. Untuk itulah maka takarannya orang itu ketika baik dia kepada Allah, interaksi dengan manusianya juga harus baik. Mhm. Maka di sisi Allah orang yang sempurna itu yang mampu menjalin dua hubungan ini. Malah lebih jauh dia mampu membangun hubungan dengan alam. habluminal minal alam. Ya. Nah, karena orang tidak mampu membangun hubungan habluminal minal alam, maka di Jawa Timur terjadi lumpur itu. Karena dia mengganggu alam, salah menerobosi tanah mm. dengan semaunya. Padahal bumi itu kan punya aturan. Hmm tidak boleh pada batas tertentu itu dilobangi terus. Maka terjadi sekarang satu kecamatan ditutup oleh lumpur lapindo. Nah, itu kan luar biasa. Jadi saya kira tiga hubungan ini harus diinteraksikan dengan baik. Baik. Kemudian Bu Hajah Lilis tadi pertanyaannya, ketika sebagai seorang pribadi meninggalkan uh, unsur hubungan dengan Allah dengan hmm. dan sesama manusia gitu ya terlebih dengan sesama manusia mungkin hmm. apakah dia memang termasuk akan orang-orang yang dihinakan seperti yang dikutip oleh hadis uh, surah tadi oh iya dihinakan oleh Allah bahwa orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah artinya banyak contohnya saya tidak jauh negara-negara Arab yang tidak mau bersatu so kalau Palestina itu bersatu dengan seluruh negara Arab yang lain Israel tidak mungkin berani menyerang hmm tapi karena dia itu tidak bersatu, maka dia diserang oleh Israel. Nah, karena tidak ada persatuan dengan Suriah, tidak ada bersatu dengan Iran dan yang lain-lain, mereka akan jadi penonton terus ketika diserang. Nah, malah yang lucunya negara luar itu, negara yang berdekatan itu mempersulit. Nah, saya kira itulah yang tidak ada persatuan. Hmm. Maka kalimah yang pertama di dalam Al-Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'a walata paroku, Islam harus menyatu. Nah ini yang saya kira harus di, dibangun perspektif ini hmm. di kalangan umat Islam sekarang. Artinya ketika dihimbau untuk sebuah persatuan, ya. hubungan antar semua manusia otomatis harus baik di sini. Ya, wajib. Ya. Ketika hal itu terbelah atau ya. persatuan itu tidak bisa terbentuk, apa ya. sih dampaknya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Oh ya kehancuran dan dosa hukumnya. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, ya kan persatuan itu kan dikumpulkan dalam jamaah. Ya jamaah Islam. Mm-hmm. Nah, ketika orang keluar dari jamaah ini, maka hukumnya dosa. Maka kita himbau seluruh yang namanya partai Islam harus bersatu menjadi sebuah partai. Karena dia tidak menjadi sebuah partai, maka sekarang terjadi kekalahan presentasinya di tingkat nasional. Itu saya kira problem kita hari ini. Baik. Bu Neneng dan Bu Haji Lilis mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Saya berikan kesempatan lagi ada dua orang penanya. Oke, okay, dari yang belakang dulu silahkan. Ya, ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nur Saida, uh mhm. -huh. Majelis Ta'lim Samsul Ulum. Silahkan Bu. Pak Kiai menjelang pemilu sekarang manipolitik itu kan udah membudaya atau istilah bahasa daerah saya serangan pacar. Uh mhm. -huh. Nah, bagaimana hukumnya yang menyuap juga yang menerimanya? okay. dan satu lagi apa yang dikatakan Pak Kiai tadi kita itu kan minallah dari Allah yeah. dalam hal segala apapun lillah karena Allah mm -hmm. karena kita Allah akan dikembalikan kepada Allah akan dipertanyakan hablum kan udah nyata udah jelas memberi karena pengen nyoblos istilah gitu kemungkinan sebagian sebagian buka nggak tahu gitu ya, ya. gitu apakah belum minallahnya itu ada apakah termasuk ayat waduribat alaihimudillah sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Mbak Eva terima kasih satu lagi silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Eh, pada saat sekarang eh, jumlah penduduk didominasi oleh kaum perempuan. Sejauh mana Islam memberikan uh, porsi demokrasi kepada kaum perempuan? Sejauh mana? Agar tidak menjadi demokrasi kebablasan. Uh yang kedua, tolong diberikan potret Islam mengenai silaturahmi terhadap alam. Karena pada saat sekarang negara kita sudah banyak rusak ya. alamnya. Ya, eh, bagaimana potret Islam? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Haja. Uh, yang pertama Bu Eva tentang politik uang atau serangan pajar yang biasa kita uh, kenal hukum orang yang memberi dan menerimanya itu seperti apa? Iya. Kalau lihat konteks ajaran aslinya, arosi wal murtasi pinar. Orang yang nyogok dan disogok itu di neraka dua-duanya. Hmm. Tapi kalaupun memberi harus karena Allah. Jadi bukan karena Anda menyoblok saya gitu ya. ya. Betul. Sedekah istilahnya. -hmm. Kalau yang sudah lewat, orang sedekah. Ya. Ah, saya masih sedekah aja karena Allah. Nah, sebab di dalam konteks ajaran Islam itu ada orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat itu orang yang suka sedekah. Mhm. Warujulun tasoddaqo bisodakotin hatta la taala memayuntiku yuntiku yaminu malihi. Orang yang memberi tangan kanan tangan kirinya tidak tahu. Jadi jangan sampai orang yang nyumbang itu diumumkan di masjid harus tahu sekampung hmm. karena ada pemilihan lurah nah, itu nggak boleh <laughs> itu celaka kata Allah ambil pahalanya anda karena mau jadi lurah nah ya. jadi kalau orang mau sumbangan itu jangan gemar-gemor ya. atau karena usum caleg segini baru nyumbang ya itu ya. nggak nggak kaci ya hmm. menurut <laughs> nggak boleh nggak boleh ya nggak boleh berarti terkait dengan pertanyaan beliau yang kedua gitu ya. ya mungkin tidak serangan pajar gitu memberikan sumbangan nih bangun eh, membangun lapangan voli misalkan. Yeah. Milihlah nih karena Allah Taala gitu. Yeah. Tapi beliau juga di sisi lain sebagai calon gitu. Yeah. Nah, orang yang <laughs> seperti ini apakah memang karena lillahnya atau memang ya. karena ingin dirinya dipilih tadi gitu? Itu yang mengetahui rahasia hati itu kan hanya Allah. Hmm. allah alimun bizahti sudur. Allah yang maha akan hati manusia. Sebab ketika setan itu ada di diri manusia 360 kali perputaran orang ya jadi berubahnya otak manusia itu per hari uh mm-hmm. -huh. saya mau ke sini mau ibadah ada yang ngalangin di jalan ya. ibu-ibu yeah. mau ke majlis talim di tengah jalan ada yang ngajak ke pasar mm. itu kan setannya ada itu. belok akhirnya ke pasar belok <laughs> <laughs> jadi setiap perbuatan baik itu tentu kan ada yang kayak begitu yeah. nah ketika dia berniat ah saya kena Allah maka pahalanya itu bagi dirinya hmm. tapi karena saya ingin dipilih itu tidak ada bermakna. Ya. Dan masuk kategori nyogok nggak orang tadi itu? Ya, masuk kategori nyogok. Hmm. Sob memilih pemimpin itu jangan kena uang. Ya. Pemimpin dari mulai zaman Nabi sampai sekarang itu, zaman Khalifah, pemilihannya adalah pure karena kepentingan agama dan negara. Dan Baik. Itu. Baik. Satu lagi nih, Bu Fauziah ini. Ya. Kemudian uh, kita tahu bahwa jumlah penduduk uh, kita ini sekarang didominasi oleh uh, kaum perempuan gitu ya. ya Nah, sejauh mana Islam memberikan peluang perempuan ini untuk bisa masuk ke dalam tataran demokrasi? Oh, iya. Dalam bahasa Jawa sebagai seorang pemimpin lah gitu oh, ya. ya. Ya, saya kira diberikan peluang yang seluas-luasnya. Mm -hmm. Ketika dia berpolitik, malahan undang-undang negara sudah memberi 30%. Ya. Tapi kalau saya sebagai wanita merasa dihina 30% persen itu. Harusnya? Mestinya saya harus 100%. persen lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi. Di zaman Nabi sendiri apakah ada pernah cerita tentang hal seperti oh, ini? ada, berkompetisi. Hmm. Jadi maksud saya begini. Ketika orang itu mau naik di dalam ranah politik, ya. jangan oleh undang-undang, oleh kekuatan dan fasilitas kemampuan kualitas diri. Hmm. Jadi kalau kita tidak mampu oleh kualitas undang-undang dia disuruh, itu namanya pelecehan. Jadi hmm. sekarang itu tidak benar. Dalam berkompetisi orang harus diberi presentasi dan uang. Wanita sekarang kan pintar-pintar. Nah, tapi jangan kebablasan demokrasi itu yang disebut sekarang itu kan dengan emansipasi. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Uh mhm. -huh. Artinya hak yang sama itu dalam problematika apa? Ketika dia di rumah tangga dia harus tetap menjadi ibu rumah tangga. Walaupun dia misalkan jenderal, perempuan itu kolonel, ibu-ibu suaminya itu misalkan pangkatnya mayor, mayor uh -huh. dia menghormat di rumah tangga. Pertanyaan kedua tentang potret Islam terhadap silaturahim terhadap alam ya. Gitu. Jadi alam itu kan merupakan suatu hal yang mesti dilindungi, uh mhm. -huh. dijiwai, dipelihara, ditata sedemikian rupa. Tapi ketika itu dirusak, maka itu akan hancur. Baik, Bu Eva dan Bu Fauzia, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Pak Profesor, kita harus jeda sesaat. Pemirsa dimanapun Anda berada, eh, perbincangan yang menarik ini masih kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang Islam dan Demokrasi bagian yang ketiga bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah SH MH dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Profesor, ada uh, tadi uh, Bapak sudah menyebutkan di awal ada baru satu ya akibat ketika ketika, ketika kita melalaikan hubungan kita dengan uh, Allah dan dengan manusia ini. Nah, sekarang apakah memang ada dampak yang lain ketika kita melalaikan hal tersebut? Oh iya, dampaknya sudah jelas. Mm. Berarti umat Islam itu terhina dan dihinakan. ya Nah, yang kedua, ya. wa maha kamu bigori ma anzalallah illa pasapihim rupa. Apabila Islam tidak tunduk kepada sistem ekonomi Islam, maka Allah akan memiskinkan umat Islam itu. Oh, nah, saya kira kita lihat banyak umat Islam yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah. Mm -hmm. ya jadi dia harus berpindah kepada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu adalah sistem di mana jauh daripada sistem bunga, mm-hmm. sistem ribawi. Yeah. Ribawi itu kan zaman jahiliyah. Mm-hmm. Ya. Nah, yang ketiga, wala duharot pihim al fahisha illa pasapi maut. Ketika orang berani pornografi dan pornoaksi, Mm-hmm. Kata Allah, aku akan turunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Mm-hmm. Yaitu seperti penyakit ya. HIV dan AIDS Nah, kemudian yang keempat, wala tupipul mikyala illa muni'un nabat. Apabila orang berani di di pasar mengurangi dagangannya, mm -hmm. sukat sukatannya, timbangannya, maka akuan ancam tanaman-tanaman itu tidak jadi. Hmm. Wa ma mana'uz zakat illa bisyanukum aqatru. Apabila orang menahan zakatnya, ya. zakatul mal atau zakat fitrah, maka akuan tahan hujan dari bumi. Hmm. Turun hujan ke bumi, tapi tidak menjadi berkah, ya. menjadi bencana. bencana. Misalkan banjir, hmm. mesti akan turunnya langit dari bumi ini, hujan dari bumi dari langit itu menjadi berkah kepada manusia. Ya. Tanam-tanaman jadi, padi menjadi subur. Ini kok jadi bencana? Nah ini saya kira kutukan dari Allah. Kalau melihat di antara lima tadi ya isyarat yang diberikan Allah buat kita, rasanya kelima-limanya menimpa kita saat ini ya. Ya. Nah sebagai seorang hamba tentu kita ingin berbuat hmm. uh, lebih baik untuk menatap masa depan yang lebih baik tentunya hmm. gitu ya. Nah, untuk menyadarkan kita lebih jauh itu gitu ya, hmm. kita sebagai umatnya ini apa sih yang mesti harus kita uh, lakukan biar ya. kita bisa menata kehidupan ini menjadi yang lebih baik lagi. Ya, saya kira ini kan lima tantangan. Betul. Pertama, anak muda kita harus dikenalkan dengan tauhidullah. Saya jarang sekali sekarang itu di daerah-daerah orang mengaji lagi sifat 20 wujud kita mbak kok dulu kan suka nyanyi ya, ya. kalau saya lewat gitu di kampung saya itu suka orang nyanyi gitu hmm. wujud kita sekarang sudah hilang itu tidak ada ya. berarti tauhidnya itu sudah jarang lagi bayangkan beberapa daerah tingkat tua itu kan ada yang jadi HIP-nya ketiga narkobanya kedua ya. kenapa tauhidnya ini sudah hilang Nah, ini saya kira yang pertama. Jadi harus kita tingkatkan tauhid kepada Allah. Soli sosialisasi tauhid, ajaran tauhid kepada Allah itu harus dilakukan melalui gerakan majlis taklim sekolah. Saya melihat bagaimana kita ingin punya anak yang soleh. Ya. Pelajaran agama di sekolah dasar dan SLTP itu jamnya hanya sedikit. Terlalu banyak mempelajari ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan persoalan tauhid. Ya. Jadi saya katakan orang Malaysia mengatakan ini ilmu-ilmu di Indonesia itu tauhidnya sudah dicabut katanya. Ini <laughs> berat sekali yang saya contohkan tadi seperti proses hujan itu tadi. Ya. Tahu-tahu Allahnya tidak ada di situ. Uh mhm. -huh. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan. Baik, Kesempatan berikutnya saya berikan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silahkan Ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang bernama Siti Rukoyah dari Samsul Ulum Gunung Puyuh. Ya, Bu Siti Rukoyah. Saya mau bertanya masalah sekarang para pemimpin banyak mengobrah janji. Uh mhm. -huh. Sekarang dengan diturunkannya BBM dan berbagai macam sikapnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rukaya. Satu lagi mungkin. Bapak ini belakang oke? Silakan Pak. Terima kasih namanya. Uh, nama saya uh, Suganda. Uh mhm. -huh. Pak Prof dan moderator. Barangkali kalau saya simak dari uraian tadi mengenai Islam dan demokrasi. Betul. Uh, ini lebih uh, baik sebagai mafum halapahnya saya bertanya bagaimana jika orang sudah menjalin komunikasi yang baik mm -hmm. dengan Allah mm -hmm. dan komunikasi yang baik dengan manusia. Ya. Artinya kesejahteraan apa yang akan bisa diraih? Baik. Itu barangkali Pak Prof bisa uh, memaparkan itu. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Suganda eh, yang pertama Bu Siti Rukayah tadi tentang pemimpin yang banyak sekali mengobrol janjinya, yeah. misalkan menurunkan BBM dan lain sebagainya. yeah, yeah. Kalau misalkan itu tidak terwujud nanti ketika iya. kelak dia memimpin, mm. apa sih dampaknya terhadap dia sendiri sebagai orang yang mengobrol janji itu? Ya jangan dipilih lagi lah. Jangan dipilih lagi. Yakin aja. Itu dari sisi kita tidak milih. Apakah memang ada punishment lain dari Allah mungkin karena dia berjanji tidak tidak menepati janjinya itu? Ya itu kan persoalan akhirat Hmm. Saya kira itu semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi yang hubungan dengan persoalan Allah ya Allah yang menentukan. Ya. Tapi yang hubungan dengan kita jadi ya cuekin aja lah. Ya. Sederhananya aja. Baik. kalau dia ke kampung dia saya ditanya sih ditanya, tapi dibiarin aja. <laughs> Jadi harus kita jawab itu memangnya gue pikirin. <laughs> ya. Baik, kemudian Pak Suganda tadi um, kata beliau ketika jalinan komunikasi dengan Allah dan dengan sesama manusia itu sudah terjalin dengan baik, hmm. keberkahan apa yang akan dia dapatkan gitu ya? Nah, dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, hmm. dirinya dan lingkungannya. Nah korelasinya apabila dia sudah mampu membangun hablum minallah hablum minanas maka itu akan melahirkan suatu keberkahan bagi diri dan lingkungannya hmm. so manusia itu kalau berkah itu lingkungannya terbawa ya. nah itu yang dikatakan keberkahan di dalam agama baik Pak Suganda mudah-mudahan terjawab dan uh, eh, Bu Siti Rukayah juga terjawab nah Tadi kita juga sempat menyinggung tentang bagaimana kita pola hubungan komunikasi kita dengan alam yang yeah. tetap harus kita bina gitu ya. Ketika kedua hal hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia sudah dapat terbina dengan baik, sementara kalau dengan alam tidak bersahabat, hmm. itu juga tadi menimbulkan bencana. Bencana. Nah, apakah ada sisi lain lagi yang harus kita bina sebagai uh, sesama manusia di tadi dengan manusia, dengan Allah dan dengan alam itu sendiri? Ada oh, iya. hal iya. lain lagi yang menjadi tetap titik tekan kita. Oh iya dengan seluruh lingkungan. Jadi malahan dengan orang yang meninggal dunia aja yang wafat kita bangun hubungan dengan baik. Quran menyebutkan jangan kau membicarakan orang yang meninggal dunia yang jeleknya. Sebab dia akan mendengar. Ya. Betapa seorang manusia yang hidup itu harus mampu berinteraksi dengan seluruh alam, ya. alam nyata dan alam gaib. Nah, itulah kenyataannya. Nah, jadi kalau kita hidup itu memakai Islam mm -hmm. sebagai agama, insya Allah itu hidup itu akan aman dan tentram, akan terarah. Jadi kalau orang hidup itu dengan seni itu ya. menjadi indah, yeah. dengan agama menjadi terarah, dengan ilmu itu akan menjadi terpandu, jadi mudah. Saya kira kan ada tiga itu. Saya mungkin kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya masih adakah? Oke, okay, silahkan Ibu, tolong uh, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nurzaina, hmm. uh, eh, mau bertanya kepada Pak Kiai. Tadi disinggung mengenai pemimpin yang adil ya. Betul. Uh, uh, maksud saya, bagaimana kriteria pemimpin yang adil dalam Islam? uh, dalam kaitannya uh, kapasitasnya sebagai pemimpin negara atau pemimpin legislatif atau pemimpin suatu instansi gitu ya. Hmm. Itu bagaimana uh, secara detailnya gitu kriteria adil itu menurut Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil itu adalah wadu syaiti mahali. Menempatkan sesuatu pada tempat. Contohnya kopiah disimpan di kepala, sepatu di kaki. Ya. Jadi kalau orang nyimpen sepatu di sini tidak adil. Hmm. Begitu ya. Ya. Nah, jadi artinya kalau misal dia pemimpin instansi, hmm. kalau bawahannya sudah memenuhi standar untuk naik jabatan dia loloskan. Tapi karena dia kurang baik misalkan interaksinya, pemimpin itu tidak adil. Uh Nah, dia tidak loloskan, nah, itu tidak adil. Hmm. Jadi keadilan itu akan sangat dirasakan. Jadi memberikan timbangan-timbangan yang sportif pertimbangan-pertimbangan yang sesuai yang memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan haknya. Yang paling berat itu memang keadilan pemimpin. Jadi di tangan pemimpinlah ada kekuasaan dan kekuasaan itu harus dinaungi oleh amanah sehingga setiap individu menjadi aman ya. di dalam kehidupan dirinya. Itu yang tidak ada itu, saya kira. Baik, saya lebih mendalami terlalu, uh, eh, agak jauh sedikit nih tentang pemimpin ya, yang ya. adil tadi. Hmm. Uh, ini kaitannya dengan Islam dan demokrasi yang kita bahas ini. Iya, iya di awal sempat terbahas ketika pemimpin itu mampu berlaku adil, dia bagaikan beribadah sekian puluh tahun lebih baik gitu ya. tahun. ya. Ya puluh tahun lebih baik gitu dibanding. Nah, artinya ketika kita mampu memahami persoalan ini, hmm. dia cukup berlaku adil saja hmm. sama sekian puluh tahun dia seolah-olah beribadah. Iya, iya. Nah, konteks inikah tidak ada di dalam para kita ini, dalam para pemimpin-pemimpin kita sehingga keadilan itu ditinggalkan atau mungkin ada dimensi yang lain yang lebih menarik sehingga para pemimpin kita ini berlaku tidak adil kepada yang lain. Ya, ya. Mudah-mudahan dialog kita didengar. Mudah-mudahan oleh para pimpinan kita. <laughs> Ya. Bahwa nilai keadilan itu sangat luar biasa. Hmm. Kenapa sekarang nilai filsafatnya? Kalau seseorang itu berbuat adil pemimpin, kok sama dengan seorang hamba ibadah 70 tahun. Hmm. Luar biasa kan? Ya. Nah, sebab sekaitan kalau seorang pemimpin itu adil, tingkat wilayah dua aja bupati ya. dia menaungi 3 juta orang itu akan sejahtera 3 juta itu nah dengan sejahteranya 3 juta itu ya itu dia akan ibadah ibadah gampang menyekolahkan anak muda karena dia sudah sejahtera hmm. tapi kalau dia tidak adil ini yang 3 juta itu akan hancur tatanannya nah itulah saya kira saya ibaratkan bahwa keadilan itu adalah merupakan rumus bagi seorang pemimpin. Dan itu mutlak harus dipunyai. Mutlak harus dipunyai, tidak boleh tidak. Hmm. Itu. Menarik nih kalau berbicara lebih jauh tentang uh, adil itu dari sisi sudut pandang agama kita. Yeah. Namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Yeah. Pak Profesor mohon diberikan kita sebuah uh, benang merah yeah. agar Islam dan demokrasi ini merupakan bagian yang terpenting yang harus kita lakukan, yang harus yeah. kita lakukan. Iya, yeah, yeah. Silakan. Ya, Islam dan negara, demokrasi dan Islam itu tidak bisa dipisah. Sebab merupakan salah satu wujud daripada Islam yang baik, hmm. orang selalu demokrasi. Ya. Demokrasi dalam pengertian musyawarah. Hmm. Selalu memusyawarahkan. Maka musyawarah itu harus dilatih dari mulai rumah tangga anak yang paling kecil. So, kita kan selalu senantiasa anak kecil itu selalu dikatakan kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Itu membodohi anak kita. Ya. Anak harus diajak oleh kita bermusyawarah tentang sesuatu hal. Jadi latihan demokrasi itu dari mulai rumah tangga, mm-hmm. anak didik yang paling kecil SD yeah. sampai dengan perguruan tinggi. Itu harus dilatih bagaimana caranya berdemokrasi. Nah, yang kedua, negara dengan agama itu tidak bisa dipisah. Sebab ketika orang itu menjadi penguasa di negara, itu ada mengemban amanat Allah untuk membangun keadilan bagi kesejahteraan manusia. Mm -hmm. Nah, itu saya kira benang merah yang bisa disampaikan. Baik. Mudah-mudahan kedua sisi ini agama dan demokrasi negara dan agama itu yeah. memang sesuatu hal yang mesti harus melekat dalam diri kita ya. Yeah. Pak Profesor tolong hantarkan kita ke berdoa mudah-mudahan yang kita harapkan ini dapat terwujud di negara yang kita cintai ini bahwa negara kita yang uh, aman tumbuh subur uh, makrifah dan lain sebagainya yeah. yang menjadi dambaan kita semua itu mudah terwujud walaupun saat ini kondisinya belum sampai seperti itu oh, ya baik silakan marilah kita berdoa hamdan na'inin hamdan syakirin hamdan yuafi ya wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhil karim wa azimi sultani ya allah ya Rabb, pada hari ini kami berdialog tentang Islam dan demokrasi mudah-mudahan dengan demo dengan dialog ini ya Allah ketuklah hati para pemimpin kami supaya sayang kepada rakyatnya supaya para pemimpin kami diberikan amanah kita melaksanakan tugasnya. Ya Allah, bangunkanlah negara Indonesia itu menjadi negara baldatun taibatun narobun gokur, negara yang negara yang berkah, negara yang selalu diberikan limpahan rahmatmu sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ya Allah, ya Rob, berilah topik hidayah para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rob, berilah kesejahteraan kepada rakyat kami. Ya Allah, ya Rob, hindarilah para pemimpin pembingkari daripada sifat yang tamak, daripada sikap pemimpin yang rakus, daripada sifat pemimpin yang tidak amanah. Ya Allah ya Rob, Doakanlah marilah kami diberikan kekuatan untuk menahan segala cobaan yang kau berikan kepada kami. Sebab tidak ada lagi satu kekuatan di dunia ini kecuali atas izinmu yang akan mampu melepaskan dari seluruh cobaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, terima kasih sudah berbincang banyak tentang Islam dan demokrasi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak dari Majelis Taklim Syamsul Ulum dari Sukabumi juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa yang namanya demokrasi itu dimulai dengan bermusyawarah pada tingkatan yang paling terkecil di rumah tangga kita yang nanti insya Allah akan membawa kepada tataran yang lebih jauh. Di sisi lain, agama kita tidak memisahkan antara Islam dan persoalan yang ada di sekitarnya, baik itu kenegaraan maupun persoalan ibadah, karena itu merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan wawasan baru bagi kita untuk lebih bisa menyelesaikan lebih jauh apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Bila Taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.